Selamat siang Pak Amin. Ya, selamat siang juga. Silakan Pak komentarnya Pak. Komentar saya, ya benar atau tidak benar kan penegara domisi yang nilai. Saya nilai itu sekarang pejabat semua tuh kepentingan pribadi sama golongan. Kalau kampanye ya itu rakyat, setelah itu udah lupa. Nah itulah mutu pejabat kita sekarang. Sekian terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Bapak Gilbert, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Silakan komentarnya Pak saya rasa sih untuk bersih itu nggak bisa bersih ya Pak ya. Karena ini sistemnya kan sudah sedemikian rupa ya. Untuk menjadi anggota DPR tuh harus, ya kan, harus ada uang ya. Untuk kampanye, ya kan, untuk beli kaos dan lain sebagainya dan, dan lain sebagainya. Itu diperlukan kurang lebih ya minimal ya. Perhitungan saya minimal tuh ratusan juta ya minimal tuh ratusan juta nah itu bagi yang mereka yang kebetulan eh, tidak ada uang eh yang salah satunya kan pinjam ya pinjam nanti setelah dia duduk di atas ya harus dikembalikan kan uang itu nah di disinilah letaknya Ah, cara pengembalian gimana nanti setelah dia jadi, jadi anggota DPR Iya dengan cara ya maling-malingan ya Maling sana maling sini Jadi nggak bakal bisa Kalau saya bilang sih ya, susah sekali untuk memperbaiki DPR ini Gitu ya makasih Ya terima kasih Pak Gilbert Pak Kahin selamat siang Pak Ya selamat siang Silakan Pak Ya setuju sekali dengan Bapak-Bapak yang barusan Memang Indonesia ini kita salah sistem sebab、uh, ah, itu anggota-anggota DPR yang harus mempromosikan, siapin dana miliar-miliaran untuk mempromosikan diri. Akhirnya utang di bank telah menjabat korupsi. Jadi ini kesalahannya adalah politik biaya tinggi ditambah ketamatan. Gitu. Jadi makin banyak uh, penjabat-penjabat anggota DPR yang terjerat dalam kasus-kasus korupsi. Dan ini saya pikir kesalahannya juga mereka itu bukannya cari kebenaran, tapi cari keuntungan. Dulu artis dangdut, sekarang mau jadi, dulu penghasilan cuma puluhan juta, mau jadi anggota DPR, dapat gaji, fasilitas, satu bulan bisa ratusan juta, bisa korup miliar. Nah, di sini adalah kesalahan sistem seperti demokrat dulu juga sebenarnya salah dari sejak zaman Aris uh, eh, uh, eh, Sokrates bahwa itu dilepas itu demokrasi itu untuk suara rakyat rakyat yang mana pertanyaan kita 80% persen itu budak perempuan dan anak-anak sekarang demokrasinya bukan demokrasi Pancasila tapi demokrasi barbar yang dipimpin itu sama anggota DPR tapi mewakili siapa melakiti diri sendiri, keluarga, partai, ya semuanya itu mengeruk keuntungan pribadi. Jadi saya pesimis atau kalau ini eh, akan berlangsung dengan baik. Jadi sebaiknya dari orang-orang yang bersih seperti uh, Faisal Basri, seperti Jokowi, seperti uh, eh, Sri Maharani, masih banyak di Indonesia yang orang-orang bersih dan Indonesia ada harapan di bergantung pada mereka. Ya, terima kasih Pak Kahin. Pak Herman, silakan. Ya, uh, eh, menurut saya sih DPR selama ini kritik orang itu uh, apa, potong apa tuh intervensi dengan masalah yang lain gitu ya tapi sekarang masalahnya gini siapa yang mengkoreksi DPR gitu siapa yang melakukan DPR ya jadi mau jalan kemana aja terima bonus gimana terus tahu nggak ada kontrol gitu kan. itu yang saya rasa jadi satu PR kalau kita semua supaya bisa ada DPR yang bersih dan dan tegas dan besar gitu ya itu aja Pak kasih. ya baik Pak Mangapul silakan kalau menurut saya, sudah saya tahu ini kita kembali koreksinya ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, uh, terutama untuk partai penguasa sekarang, Partai Demokrat, itu tolong kerjanya itu dibagusin lagi, karena belum semua terpenuhi di segala sektor apalagi masalah hukum hukum dan juga uh, agama. Ini saya saya mau tanggap ini masalah rumah ibadah. Ini kan karena suatu politik ini menjelang tahun 2014 ini uh, masalah rumah ibadah di kawasan di Marak Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Itu tolong itu anggota DPR dari Komisi 3 untuk wilayah Banten Tangerang Raya yang mencalonkan yaitu Bapak Wahidin Alim Ya Pak seperti ini terputus kita beralih ke Pak Ferry Pak Ferry Ya, selamat Ya, terima kasih telah menunggu. Silakan, Pak. Ya, dalam menurut saya yang pertama harus dibenahi adalah untuk undang-undang nanti pengangkatan anggota DPR sendiri yang pemilunya nanti di bulan April ya 2014. Nah, tolong di dalam undang-undangnya janji pengangkatannya ditambahkan siap dihukum mati kalau memang terbukti korupsi dan anggota DPRD cukup banyak dan mereka biasanya bekerja sama untuk melakukan korupsi Itu yang harusnya bisa diubah karena sendiri yang membuat undang-undangnya jadi ya negara kita jadinya akan agak kacau di sana. Jadi kalau memang nanti bisa diperbaiki dan Indonesia jadi lebih baik dengan pemimpin eksekutif yang karismatik dan bisa mengayomi rakyat Indonesia sehingga akhirnya nggak seperti sekarang kejadiannya eksekutif, eksekutifnya malah kalah sama legislatif sedangkan di apa eh, hukumnya di bawahnya mereka juga ya. jadi itu akan jadi repot terima kasih Pak Ferry silakan Pak Ferry Pak Ferry terputus kita ke Pak Leo silakan Pak Leo Iya, selamat sore Pak Sore Iya, komentar saya sih, saya, saya kalau pilih anggota DPR juga nggak ngerti ya, yang mana yang bagus ya. Eh, gini aja komentar saya sih, anggota DPR, Pada tangan pernyataan, apabila melanggar, siap dipecat, siap diambil hartanya, siap menyapu jalan, siap terima segala hukuman gitu loh, di badan ah, badan atau lembaga yang memang e, e, selama se, selama ini memang lebih dipercaya yang punya wibawa gitu aja komentar saya. Terima kasih. Ya Pak Ferry silakan ya kalau bagi saya anggota DPR yang bersih akan kemana ya akan menjadi eksekutif contohnya salah satunya ada Ahok gitu kan mulai dari bawah karir politiknya dari DPRD DPR namanya akhirnya jadi eksekutif jadi kepala pemerintahan dan tadi saya juga terkritik dengan apa yang Kompas katakan hari ini ya KPK akan tangkap anak wah kenapa prosesnya lama sekali mestinya KPK segera gantung anak nah itu baru menarik terima kasih Pak Tony silakan ya eh, terima kasih jadi eh, untuk bisa mendapat、uh, eh, pejabat yang bersih itu harus dimulai dari rekrutmennya cara rekrutmen pejabat itu bagaimana gitu kalau mekanisme rekrutmen sekarang ini baik legislatif maupun para pejabat daerah itu syarat dengan uang pribadi yang keluar gitu dia mengeluarkan uang pribadi dalam jumlah yang sangat besar gitu sehingga ketika dia menjabat itu dia sudah kehilangan uangnya yang sangat dan dia dalam keadaan bokeh jadi pejabat yang punya banyak uang tapi dalam keadaan bokeh anda bisa bayangkan orang yang seperti itu apa yang kira-kira dia pikirkan gitu terima kasih Pak Supandi silakan ya kalau menurut saya untuk 2014 belum ya kualitas dan mutunya belum memadai karena masih sebagian besar didominasi muka-muka wajah-wajah lama yang integritas, kredibilitasnya masih kepentingan kelompok sendiri, kantor sendiri. Tapi kalau entah 2019 mungkin ya. Terima kasih. Iya.